بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله kita akan membahas حديث حديث yang masih dalam pembahasan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-17 dan ke-18, yaitu hadis yang kelima dan keenam dalam pembahasan kedua yaitu bab at-taubah. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل tatlu'a تطلع الشمس من مغربها taballahu alaihi rawahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terbit matahari dari arah barat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala senada dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis setelahnya وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر دري سهبت عبد الله بن عمر ابي عبد الرحمن رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang selama dia belum sakaratul maut. Sebelum dia berada di penghujung hidupnya saat dia dihampiri oleh kematian. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hadithun hasan dan beliau mengatakan bahwa sanatnya adalah sanat yang hasan. Dua hadis ini menjadi sebuah motivasi dan pendorong untuk setiap muslim yang masih senantiasa bergelimang dosa dan hampir semua orang tidak lepas dari dosa karena kita memiliki banyak kekurangan. Allah Azza wa Jal memberikan kita keinginan bahkan sebagian besar manusia terjerumus ke dalam dosa besar karena dia memperturutkan hawa nafsu. Maka para ulama mengatakan orang yang bertaubat Berarti ini merupakan simbol kemenangan pada saat dia berhasil mengalahkan dirinya. Sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Pada saat dia pernah atau sempat terbelunggu kemudian dia berhasil untuk membalik. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taubat merupakan simbol kemenangan ketika dia berhasil untuk mengalahkan ajakan hawa nafsunya untuk terus melakukan kemaksiatan. Kita katakan bahwa taubat yang benar harus dilakukan dengan mencukupkan syarat-syarat yang pernah kita sebutkan di awal pembahasan tentang taubat. Al-iqla'u anidzamb. meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, an-nadamu 'ala mafat. Dia harus menyesali apa yang pernah dia kerjakan, bukan berusaha atau berangan-angan ingin melakukannya kembali. Dan yang ketiga, dia harus al-azm 'ala alla ya'uda ilaih. Dia perlu bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa itu. Kemudian kita pernah sebutkan bahwa apabila sebuah dosa yang ia ingin taubati berhubungan dengan hak-hak manusia, maka dia harus melakukan permintaan maaf atau menghalalkan apa yang pernah dia zalimi jika seandainya perbuatan dosa itu merupakan sebuah kezaliman maka dia perlu minta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi. Kalau seandainya dia ambil barangnya maka dia perlu untuk mengembalikan apa yang pernah dia ambil atau minta keikhlasannya. Ini merupakan syarat-syarat taubatnya. Dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan berarti perlu ditambahkan catatan penting terhadap orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika dia ingin membuktikan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat itu harus dilakukan sebelum dia meninggal atau sebelum terjadi permulaan hari kiamat. Karena hari kiamat bukan tempatnya bertaubat, bukan tempatnya untuk beramal saleh. Saat itu merupakan waktu untuk mempertanggungjawabkan semua amal, bukan untuk menimba dan melakukan amal saleh. Maka Al-Qurtubi rahimahullah dalam menafsiri dan menjelaskan hadis ini, beliau katakan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa batas akhir bagi orang yang ingin diterima taubatnya adalah ketika dia akan mati dalam kondisi sakaratul maut atau ketika hari kiamat permulaannya akan terjadi. Beliau katakan bahwa saat ini iman atau percaya dan meyakini tentang adanya hari kiamat merupakan rangkaian dari iman bil ghaib. Percaya dengan sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang hanya kita yakini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mengatakan bahwa setiap kejadian yang berkaitan dengan sesuatu yang ada pada setelah kematian masuk dalam koridor iman kepada urusan-urusan yang gaib. Akan tetapi ketika hari kiamat permulaannya sudah terjadi. Di antaranya adalah ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka pada saat itu iman kepada hal-hal yang gaib sudah tidak bermakna kembali. Karena iman terhadap hal-hal yang gaib sudah berubah menjadi iman terhadap sesuatu yang nampak secara jelas. Ini yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Mufhim. Beliau katakan, iman bil gaib itu sudah berubah menjadi sesuatu yang terlihat secara kasat mata maka pada saat itu yang berlaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ketika terjadi beberapa tanda-tanda di hari itu yang Allah tampakkan kepada manusia maka iman sudah tidak bermanfaat untuk manusia selama dia belum memperbaiki imannya sebelum itu. Maka orang-orang yang belum beriman sebelumnya pada hari itu sudah tidak bermanfaat lagi kalau dia ingin mulai beriman. Maka dalam hadis ini ada pesan yang sangat kuat untuk mensegerakan taubat kepada Allah selama kesempatan masih ada. Dan ini merupakan tanda dan bukti luasnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kesempatan itu masih panjang. Selama kita masih memiliki peluang untuk hidup, maka ini merupakan kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana selama Allah Subhanahu wa taala belum jadikan hari kiamat, maka masih ada kesempatan untuk melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua mengatakan Inna Allah azza wa jalla yaqbalu al abdi ma lam yugharghir. Allah azza wa jalla akan menerima taubat seseorang selama dia belum sakaratul maut. Yugharghir artinya para ulama menjelaskan ketika ruh seseorang dicabut oleh malaikat sampai ke kerongkongan. Asal kata yugharghir artinya adalah suara yang muncul dari leher atau bagian dalam leher seseorang. Ketika orang minum kemudian airnya ditahan ditahan di kerongkongan, kemudian dia suarakan air itu. Sebelum dia telan air itu, ini yang dikatakan gargarah atau suara yang seperti itu. Ketika seseorang sudah mendekati ajal dan Allah Azza wa Jal akan cabut nyawanya, maka pada saat itu seseorang berada dalam kondisi yang sangat susah. Maka pada saat itu Allah Azza wa Jal sudah tidak menerima taubat seseorang karena dalam kondisi ini dia sudah melihat melihat dunia yang akan dia jalani setelah kehidupan dunia. Maka kita katakan, iman bil ghaib, percaya, meyakini adanya rukun iman tentang perkara-perkara yang gaib sekarang sudah mulai nampak kepada dia. Maka sudah tidak menjadi iman yang gaib lagi. Akan tapi sudah di hadapan mata dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapat karunia. Bisa bertaubat sebelum kematian dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan kondisi diridhai dan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.